Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Radhiyallahu ankum wa radhiyallahu an. Wa ma nafiya. Yughni anhu maluhu idza taradda finnar. Inna alaina lal huda. Ditabyini tariqil huda min tariqid dhalal liyamtathila amrana bisulukil awal wa nahya wa nahyina 'anil tikabi tsani wa nahyana 'anil tikabi tsani wa inna lana lal akhirata wal ula ay ad-dunya faman talabahuma min ghairina faqad akhta'a fa andartukum khawaftukum ya ahla makkah naran taladda bihadfi min minal asl wa guri'a bi thubutiha ay tatawaqqat la yaslaha yadkhuluha illa al ashqa bi bima'na syaqi alladhi kadzdzaba an-nabiyya wa tawalla 'anil iman wa hadzal hasr muawwalun liqoulihi ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa yakunul muradu as as shalah as-sallu shalah yasri salyan as asal hmm. fayakunul muradu asal yal muabbad. Hah? Oke. Bidhammi fian. Bidhammi ma atas sulli. Iya. As-sulliyah. Ha. Tasydidiyah sulliyah. Ha. Fayakunul muradu as-sulliyal muabbad al-muabbada. وسيجن وسيجنبها يبعدها يبعد عنها al-atqa bimakna taqi alladhi yu'ti malahu yatazakka mutazakkiyan bihi indallahi ta'ala bi ayyukhrijahu lillahi ta'ala la riya'an wala sum'atan fa yakunu zakiyan indallahi wa hadha nazala fi siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lamma ishtara bilalan al-mu'adzaba ala imanihi واعتقه فقال الكفار إنما فعل ذلك بيد كانت له عنده فنزلت وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى أي طلب ثواب الله ولسوف يرضى بما يعطاه من الثواب في الجنة والآيات تشمل man fa'ala mithla fi'lihi radhiyallahu ta'ala anhu wa yub'adu anin nar wa yuthar Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sana alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda Kemarin diterangkan amma mambakhila wastaghna Adapun orang yang kikir daripada memberikan hartanya tidak melaksanakan yang wajib zakat atau yang lainnya wastagna dan dia tidak dan dia merasa cukup an thawabih daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala enggak memerlukan pahala Hah? dia yang penting anak kaya yang penting duit tidak keluar walaupun enggak dan dia tidak mengharapkan pahala dari Allah wa kadzdzaba bil husna dan dia mendustakan dengan adanya surga atau la ilaha illallah mendustakan dengan kebenaran la ilaha illallah fasanuyassiruhu maka bakal aku Allah akan menggampangkan dia maksudnya nuhayyihu akan mempersiapkan untuk dia lil usra untuk disiksa di neraka gitu usra anar Wa mayugni dan mayugni tidaklah mencukupi anhu daripada itu orang maluhu hartanya dia maksudnya tidaklah mencegah hartanya dia idza taradda jika dia terpelanting finar di dalam neraka masuk neraka neraka kalau sudah masuk neraka Buat apa hartanya? Inti kaya, banyak hartanya tapi finar. Apa manfaatnya? Karena itu huh? di sini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran jadilah seperti orang pertama. Orang yang dia dari itu dikatakan amma man wattaqau yang memberikan hartanya dari itu dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa bil husna dan dia percaya dengan la ilaha illallah jadi orang mukmin percaya dengan surga yasrul lusra maka bakal Allah akan gampangkan untuk masuk surga Hah? Jadi yang pertama, jangan jadi yang kedua. Kenapa? Hartanya yang dibakhiri nggak akan manfaat kalau dia masuk neraka. Wis yanfa'u. Kenapa? Karena dimiliki oleh ahli warisnya. Dia sudah tidak sedekahkan, ahli warisnya pun yang akan menguasai semuanya dia nggak punya sepeser pun. Mayit itu tidak memiliki harta sepeser pun. Yang ada di tangannya cincin harus dilepas. Bajunya juga harus dilepas. Tidak memiliki apa-apa. Itu tarikah milik daripada mayit. Milik daripada keluar keluarga. Hmm? Hmm. Kemudian Inna alaina lal huda Sesungguhnya Bagi kami Allah Atas kami Allah Lal huda memberikan petunjuk Memberikan petunjuk maksudnya di sini apa? Litabyin untuk menerangkan Tarigil huda jalan petunjuk min tariqid dhalal daripada jalan kesesatan. Lium tatal untuk dipatuhi petunjuk tadi itu. Untuk dipatuhi amruna tasal amruna untuk di uh, untuk dipatuhi perintah kami perintah Allah bisulukil awal dengan menjalani yang pertama amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna lil dan untuk dipatuhi juga larangan kami ah, maksudnya ditinggalkan larangan kami tadi itu anir anir tika bisani daripada melakukan yang kedua fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna ada athani gambarannya begini ada lalu lintas itu ditulis rambu-rambu itu ditulis, ada lampu larangan kemudian e, eh, mungkin ada jurang ya dilarang ke kanan karena ada jurang misalnya. Kemudian harus lurus. Kemudian harus belok kiri. Semuanya ada. Rambu-rambu itu ada. Semuanya itu dilakukan rambu-rambu itu apa? Lium tatal. Untuk diikuti. Lah ngikuti itu semuanya berarti selamat sampai tujuan. Lah kalau larangan tadi itu apalagi udah gambar tengkorak, paham ya? dikasih palang lagi. Itu masih dilanggar, ya salah itu kamu berarti. Eh? Itu salahnya kamu sendiri. Itu. Nah, karena itu, Inna alina lal huda, kami Allah sudah menerangkan kok. Kami Allah sudah menerangkan gambarannya sudah tak kasih rambu-rambu semuanya mana yang bahaya, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus di, dilakukan. Hmm, ya. Inna alaina lal lal huda begitu maksudnya. Ya. Karena itu Al-Qur'an itu disebut huda. Petunjuk. Hah? Dalikal kita la raba fihi hudan lil muttaqin, ya. Sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Mengikuti petunjuk ya selamat. Nah, Anak sering ngasih gambaran itu, beli sepeda motor. Ada buku petunjuk pemakaian sepeda motor. Harus dipanasi, harus ganti uli setiap eh, sekian ribu kilo kan begitu. Lah ngikuti petunjuk itu insya Allah awet, nggak rusak sepeda motornya. Lah kalau nggak ngikuti petunjuk, harus ganti uli, ganti kecap misalnya. Ganti setrup misalnya Jebol itu mesinnya sepeda motor, salah siapa? Salah dia karena tidak mengikuti huda, petunjuk daripada pemakaian sepeda motor. Nah, begitulah juga kita. Kita dikasih Al-Quran, huda sebagai petunjuk. Lah kalau kita masuk neraka, gara-gara nggak ngikuti petunjuk Al-Quran, ya salahnya kamu. Salahnya kamu. Wa inna lana lal akhirata wal ula ay ad-dunya dan sesungguhnya milik kami kata Allah akhirat wal ula dan dunia al ula sini dun dunia maksudnya faman talabahuma maka barang siapa yang mengharapkan dunia akhirat min ghairina dari selain kami Allah yang memiliki faqad akhtaah benar-benar dia telah bersah bersalah. Lah milik Allah semuanya, dunia akhirat itu sudah milik milik Allah. Kalau kamu tadi itu berpendapat duit yang kamu pekerjaan kamu yang duit yang kamu miliki tadi itu adalah miliknya kamu percuma, tidak bisa. Dunia akhirat milik Allah. Milik Allah. Karena itu kalau ente mengharap dunia juga dari Allah. Caranya gimana? Mengharap dari Allah dengan mensedekahkan, mengeluarkan zakatnya. Wa inna lana lal wal wal ula. Ini sama dengan uh, firman Allah Wa man yurid thawabad dunia nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kalau orang itu hanya cari keuntungan dunia maka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tapi akhirat dia enggak dapat apa-apa. Wa man yurid thawabal akhirah nazid lahu fil wa man yurid harthal akhirah ya wa man yurid harthad dunya nu'tihi minha wa ma fil akhirah nazid wa man yurid harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Orang kalau mengharapkan dari amalnya dari itu panen untuk di akhirat ditambahi oleh Allah lebih besar daripada usahanya dia di atas dunia. Ada juga firman Allah, "Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah." Siapa orang berharap dia hasil ada di dunia, rugi. Maka Allah kalau dia berharap Allah, Allah itu punya akan memberikan keuntungan dunia dan akhirat. Paham ini? Kalau orang itu mengharap dunia, rugi sebetulnya. Kenapa enggak mengharap Allah? Ridhonya Allah, pahala dari Allah. Fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Karena Allah itu akan memberikan keuntungan dunia dan akhirat. Itu jangan bakhil kita, jangan kikir, jangan terlalu perhitungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan berikan keberuntungan dunia dan akhirat. andartukum khawaftukum maka aku peringatkan kamu sekalian. Aku memperingatkan khawaftukum ya ahla Makkah wahai penduduk Mekah. Naran talabba api yang membara. Ini asalnya tatalabba karena nar itu adalah muannas. Ya. Nah, kalau itu Fi'il madi talabbat berarti. Naron tatalabba. Ta'na dihadaf bihadfi ihdata'in dengan membuang salah satu dua taknya tadi itu. Naron talabbo dibuang minal asal dari aslinya. Wa quri'a ada yang membaca bi subutiha dengan ditetapkannya tak tadi itu jadi tatalabbo maksudnya tatawakot membara. Aku peringatkan kamu semuanya wahai penduduk Mekah. Api yang membara. La yang tidak memasuki itu api maksudnya neraka layat khulaha layat khuluha illal ashqa kecuali orang yang asyaki al ashqa mana asyaki yang syaki. Syaki itu celaka. Enggak ada masuk neraka kecuali orang celaka udah syaki. Siapa orang syaki? Alladzi kadzdzaba, yaitu orang yang mendustakan Nabi Muhammad walaupun dia beriman dengan Injil. Walaupun beriman dengan Taurat. Nah, sebagian orang menyatakan mereka tidak dikatakan kafir. Dia tetap masuk neraka alladzi kadzdzaba yang merustakan Nabi Muhammad. Watawalla dan berpaling anil iman daripada i, iman. Ini ada hasr ini ya. Neraka itu tidak masukinya kecuali orang kafir berarti. Yang nggak percaya dengan Nabi dan dia berpaling daripada iman. Lah kalau orang dosa, berbuat dosa, apakah dapat masuk neraka? Nah, ini berarti seakan-akan ini memperkuat pendapat Murji'ah. Dia menyatakan bahwa la yadur tidak bermadorot dosa-dosa itu bagi orang beriman. Tidak bermadorot dosa-dosa itu bagi orang yang beri, beriman. Tidak apa-apa orang beriman. Walaupun berbuat kabair begitu. Yang penting mukmin. Kenapa? Yang masuk neraka ini hanya kafir kok illa. Kan ada adatul hasr itu. Nah, karena itu dikatakan wahadal hasr ini hasr. Ma'ulun digoli ta'ala ha? muawwalun di apa? Ditakwil. Hmm, diartikan dengan firman Allah taala wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Orang syirik selama-lamanya di neraka. Selain syirik, Allah mengampuninya liman yasyak bagi orang yang Allah kehendaki. Berarti yang tidak Allah kehendaki. Ya berarti tidak yaghfir, Allah tidak mengampuni dosanya. Di mana? Ya masuk neraka tapi tidak muabbad. Masuk neraka tapi tidak selama selama-lamanya. Karena itu hasr di sini harus diartikan dengan firman Allah yang tadi itu. Lah kalau enggak jadi seperti murjiah nantinya. Hah? Fayakun maka kalau sudah digabungkan dua ayat ini hasilnya menjadi al-murad as-suliyul muabbad masuk neraka untuk seterusnya atau selama-lama selama-lamanya begitu. As-suliyal muabbad wa sayujan wa sayujannab wal atqa dan akan dihindarkan dari neraka yuba'at anha dijauhkan dari neraka al atqa bimana ataki orang yang bertakwa siapa orang bertakwa Allah yu'ti yang memberikan malahu hartanya yatazakka ada mengat ya, yatazakka ini badalnya yu'ti yatazakka mengeluarkan zakat Yatazakka artinya yukti sama, badalnya yukti. Atau yatazakka itu jadi halnya. Hah? Halnya al-atqa. Keadaannya dia tadi itu ketika memberikan yatazakka. Murni. Tidak mengharap kecuali ridho Allah. Bukan karena riak. Gitu. Nah, ini tafsir Jalalain ini lebih berpihak kepada pendapat yang kedua karena itu dikatakan yatazakka ay mutazakian jadi hal mutazakian bihi dengan itaknya tadi itu indallah di sisi Allah bi an yukhrijahu sekiranya dia mengeluarkan harta tadi itu lillah ikhlas lillahi taala la riya tidak ada riya wala sum'ah atau tidak di oh, um, diperdengarkan kepada yang lainnya fayakunu maka menjadi itu pemberian hartanya zakian Hah? bersih fayakunu maka menjadi orang dari itu zakian orang yang bersih indallah di sisi Allah karena murni yang mengeluarkan harta dari itu karena mur murni ini sebetulnya turun kepada Sina Abu Bakar As-Siddiq ini. Ah, Sina Abu Bakar As-Siddiq ini hobinya kalau kelihatan budak dibeli dimerdekakan. Eh? Kemudian ayahnya negor waktu itu belum Islam ayahnya Sina Abu Bakar As-Siddiq. Ai bunayya law tetap man yamna'u dhahrak. Wahai anakku, seandainya kamu tadi itu yang kamu beli itu bukan untuk kamu bebas-bebaskan begini. Untuk supaya bekengi kamu, bantu kamu itu. Kata Sina Ubaqara mana Siddiq, "Man Allahri uridu." Ya memang ana melakukan ini untuk membantu aku, wahai ayah. Cuma pandangannya ayahnya duniawi waktu itu membantu kamu ya supaya kamu itu banyak yang backing kamu karena punya budak banyak begitu. Lah kalau Sina Abu Bakar Siddiq tak merdekakan ini juga membantu aku nanti di akhirat itu. Kemudian turun ayat ini. Ada lagi yang berriwayat bahwa ini antara Umayyah bin Khalaf dan Sina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Umayyah bin Khalaf ini yang memiliki Bilal bin Rabah. Jadi Umayyah bin Khalaf ini orangnya kikir, medit. Cuma benci dengan Nabi. Lah Bilal bin Rabah ketika jadi mukmin habis dah. Tidak ada anu. setiap sudah tengah hari panas Bilal dikeluarkan taruh ada di padang pasir kemudian diperki batu yang besar ada di perutnya dari itu. Sehingga tidak dapat berkata kecuali ahad-ahad gitu. Ahad, ahad, ahad. Nah, si, si Umayyah tadi itu sambil memperhatikan Bilal begitu menyatakan la tazalu hakata hatta tamut au takfur bi Muhammad. Kamu terus akan mendapatkan siksa ini sampai kamu mati atau kamu kafir dengan Muhammad bebas. Nabi setiap melihat Bilal Nabi menyatakan ahadun yunjik yang Maha Esa bakal menyelamatkan kamu wahai Bilal. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar Bilal yu'adzab fillah. Dia disiksa karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah kasih tahu gitu. Si Sayyidina Abu Bakar faham, oh berarti Nabi minta Bilal ini ditebus. Faham ya? Hmm, jadi Nabi itu gak gampang minta. Kasih habar aja. Cuma sahabat Sayyidina Abu Bakar ini tahu persis apa yang diminta oleh Nabi. Langsung pulang Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa beberapa kantong emas. Hah? Dia datang kepada uh, si Umayyah bin Khalaf tadi itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyatakan, Allah tattaqillah fi hadal miskin." Masa kamu gak takut sama Tuhan kamu wahai Umayyah? Orang ini kasihan kan kata dia. Kata si Umayyah, "Anta afsad tahu, kamu yang rusak dia ini." Sehingga berubah keyakinannya. Fa'angidhu bima mata ayo sekarang bantu dia. Kalau mau bantu dia, Akhirnya si Sayyidina Abu Bakar Siddiq membeli itu bilang, Hah? Membeli itu Bilal. Ada riwayat bukan dibeli dengan emas tapi dibeli dengan budaknya yang kaya. Jadi Sina Abu Bakar Siddiq itu punya budak kaya namanya Nistos. Laung budak walaupun kaya punya macam-macam yang dikatakan di sini punya seribu dinar. Budak tadi itu membeli budak-budak, punya budak-budak, punya jawari, punya ternak. Lah budak itu semua yang dimiliki itu milik sayyidnya gitu loh. Semua yang dimiliki milik sayyidnya. Umayyah bin Khalaf ketika ditawari ayo gimana kalau tukar-tukaran. Lah Nistos ini musyrik diajak beriman sama Sayyidina Bakar sedik tidak mau. Padahal dia budaknya. Tetap mempertahankan syiriknya tadi itu. Enggak senang Sayyidina Bakar sedik. Bilal tidak punya apa-apa tapi mukmin. Kata Sayyidina Bakar sedik, gimana tukar-tukaran? Anak punya budak kaya. Jadi budak itu kalaupun punya kambing misalnya diambil sama sayyidnya di pangan tidak apa-apa halal. Punya kuda dipakai kenapa budak dan pemilik, yang di, yang dimiliki itu adalah milik daripada sayyidnya. Wah, ketika si Umayyah bin Khalaf tadi itu apa namanya? melihat begitu, faedah kafir ini. Ini untuk besar ini mau ditukar Bilal tidak punya apa-apa hitam. Wah ini dapat nistos nistos punya duit banyak, punya budak banyak, punya jawari budak perempuan juga banyak, punya peternakan macam-macam. Dia menganggap itu adalah untung besar. Karena itu Allah menyatakan, "Fama yuni anhu maluhu idah taradda." Percuma itu hartanya semuanya nggak akan manfaat kepada Umayyah bin Khalaf kalau masuk neraka. Hmm? Nah. Akhirnya orang-orang kafir ini huh? ngerasani Sina Abu Bakar Siddiq. Wah itu memang Abu Bakar itu banyak memberi budak itu karena budak-budak itu punya jasa, sangat bantu sama Abu Bakar. Karena itu dia tadi itu balas budi. Balas budi. Wahada nazal fi siddiq ini ayat turun kepada Sina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lama isyara Bilalan al-Mu'adzab ketika beliau membeli Bilal yang disiksa ala imani karena dasar imannya si Bilal. Wa'atago dan memerdekakan Abu Bakar Siddiq hu itu Bilal. Faqala al-kufar maka berkata si orang kafir inna ma fa'ala dzalik mengerjakan itu Abu Bakar liyadin kanat lahu indahu karena memang ada jasa yang ada pada budak tadi itu mengli Abi Bakar indahu ya karena Bilal itu cinta muji-muji sana Abu Bakar dibeli sama Abu Bakar koro itu bukan karena itu amal itu kata orang kafir ngerasa nih sana Abu Bakar yang jawab bukan sana Abu Bakar fanazala turun lagi ayat Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Hah? Tidaklah bagi seseorang, ini budak si Bilal tadi itu, iya. Indahu min ni'matin, padanya daripada kenikmatan. Tujza yang dibalaskan. Bukan berarti memerdekakan tadi itu karena sudah mendapatkan nikmat untuk dibalaskan tidak. Lakin fa'ala dalika tetapi Abu Bakar As-Siddiq tadi itu mengerjakan itu ibtigha'a wajhi rabbil a'la berharap ridho Tuhannya yang maha tinggi. Ai talab Allah mengharap pahala dari Allah. Tujza itu adalah sifat daripada nikmah. Ayyudzal insan biha. Bukan berarti karena nikmat yang mau dibalas mendapatkan pamrih dari Bilal kemudian dibalas dengan mereka merdekakan. Tidak ada tujuan gitu. Tapi itu ibtigha wajhi a'la. Karena itu Allah menjanjikan kepada Sina Abu Bakar Siddiq wala saufa bakal Abu Bakar Siddiq itu akan puas nantinya dengan perbuatannya. Ai bima yu'tahu dengan apa yang diberikan kepada Abu Bakar Siddiq minat thawab daripada pahala fil jannah ada di surga. Lu apakah ayat ini khusus kepada Abu Bakar Siddiq? Wal ayat ayat ini tasmulu meliputi juga manfa'ala mithla fi'li terhadap orang yang berbuat seperti amalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fayub'ad maka dijauhkan itu orang kalau mengamalkan seperti itu min min anin nar daripada neraka Allah wa yuthab dan diberikan pahala surga Allah. Wallahu a'lam. Ada yang dibahas? Nah itu orang kalau nggak kenal Sina Abu Bakar As-Siddiq dia nggak faham bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga binasil Quran sampai Sina Abu Bakar ridho yang surga yang tertinggi. Hah? surga yang yang tertinggi yang akan diberikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Enggak ada dibahas? Oh ya. terhadis, hadis, baik hadis. Sebenarnya Sina Abu Bakar Siddiq itu Bukan hanya Bilal yang dimerdekakan, banyak dimerdekakan oleh Sina Bakar As-Siddiq. Ya, dan bukan yang pertama itu Bilal, sebelumnya juga Sina Bakar As-Siddiq banyak memberikan budak.